Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Alhamdulillah Innalhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min surur anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihla falamudillalah Wa mayyilil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asir Pekung Rojo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku tafsir surat Al-Fatihah karya Syekh Muhammad Ibn salat al uthaymin rahimallahu taala. Ya'ti asin fa arabi giliran berikutnya adalah uh, golongan yang keempat itulah orang yang menyimpang al-mariq atau yang ateis mulhid bisa artinya ateis, al yang keluar dari Islam dan dari semua agama. Yang dia mengatakan bahasanya agama itu candu masyarakat. Dengan maksud agama itulah biang kerok keterbelakangan satu masyarakat. Maka kami katakan anda, bus, anda dusta. Bahkan agama yang benar yaitulah Islam sebab kemuliaan satu bangsa. Oleh karena itu umat Islam pada saat berpegang teguh dengan agamanya, dia menjadi negara di dunia yang paling mulia. Ya, umat Islam menguasai Kisra, yaitu Persia dan Kaisar, yaitu Romawi. Sedangkan Kisra dan Kaisar di waktu itu seperti Rusia dan Amerika di waktu kita saat ini. Artinya dua negara yang paling besar. Itu semua dikuasai oleh para sahabat dalam jumlah waktu, jumlah tahun yang sedikit. Maka bagaimanakah bisa-bisanya dikatakan bahasanya Islam itu candu masyarakat. Akan tetapi dha'fu syakhsiyah. Lemahnya kepribadian. Maksudnya e, mentalitas inferior. Terjemah bebasnya. E, mentalitas inferior. Merasa minder ya, merasa kerdil, merasa kalah. Ya. Itulah do'fu ya Maka sikap inferior atau kondisi jiwa inferior fil dalam realitanya yang ada pada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim itulah yang jadi candu sebenarnya. Dan umat Islam saat ini sangat disayangkan memiliki da'fu saksiyah, kelemahan pribadi, kelemahan kepribadian yaitu jiwa inferior. Ya, indaha memiliki tabaiyah, semangat untuk mengekor orang kafir. Karena merasa tidak ada pada dirinya kehebatan dan kekuatan. Ya, wala intisar dan tidak memiliki kemenangan yang Allah janjikan karena alat yang yakunu biha menjadi alat untuk terwujudnya kemenangan itu hilang dan tidak ada pada mayoritas masyarakat Islam. Akan tapi kami katakan untuk dalam rangka menyampaikan berita gembira bahasanya umat Islam aliyam di zaman ini fiha pada di umat Islam walilhamdu terdapat Eh, sohwah kebangkitan dan kesadaran. Tabayana jelas pada banyak anak generasi muda Islam saat ini bahasanya sikap mengekor orang kafir adalah kelemahan dan kehinaan. Dan sesungguhnya kita wajib menjadi umat Islam yang kuat. Beragama dengan agama Allah Azza wa Jalla. Supaya kita bisa menundukkan musuh-musuh Allah. Karena Allah berfirman, dialah Allah zat yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk yaitu ilmu yang bermanfaat dan membawa dinil hak yaitu amalun saleh sebagaimana tafsiran Ibnu Katsir dan yang lain maka Allah utus rasulnya dengan dua hal ini di aisyin untuk tujuan apa jawabannya ada di lanjutannya ayat supaya Allah memenangkan agama ini di atas seluruh agama Artinya Allah akan ingin menjadikan agama ini di atas segalanya. Dan Islam tidak akan menang kecuali dengan menangnya umat Islam. Dan umat Islam itu tidak akan menang kecuali setelah umat Islam bangga menampakkan keislamannya dan iftikhar punya kebanggaan dengan keislamannya. Iktizaz merasa mulia dengan keislamannya dan tidak menjadikan dirinya sebagai ekor orang kafir. Dan jika demikian, tabayanya eh, jelaslah walhamdulillah bahasanya agama Islam di dalamnya terdapat kemerdekaan yang sempurna akan tapi itu adalah huriyah mutazina kemerdekaan yang proporsional kemerdekaan yang membatasi an-nazawat ya, nazawat itu tidak mau tunduk tidak mau tenang watuqayidu itu dan membatasi al-intilaqat ya, kebebasan az-zaifah yang palsu ya, kebebasan yang diajarkan oleh Islam, merdeka yang diajarkan oleh Islam, merdeka dari belenggu yang tidak layak jadi belenggu. Ya, di antaranya belenggu fanatisme, ya, ya, bentuk belenggu kesukuan, belenggu ya, fanatisme dengan tokoh dan yang lainnya. Maka ya, Islam itu akan jadikan masyarakat pemeluknya sebagai masyarakat yang proporsional, mutawazinan proporsional. Dan ada satu sebuah yang lain yang tadi saya singgung, yaitu tentang makna sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis ini dipakai dalil oleh banyak orang belakangan untuk menghalalkan banyak dari hal-hal yang haram di bidang non ritual ibadah. Dengan alasan sabda Rasul kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka jawabannya yang pertama, apa sebab Nabi sampaikan hadis ini? Sehingga kita mengetahui apa sih maksud sebenarnya dalam hadis ini. Sebab hadis ini bahasanya sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala tiba di kota Madinah, Nabi jumpai masyarakat Madinah naik harus manjat ya, unta jant, uh, pohon kurma yang jantan. Kemudian mengambil buahnya, yaitu mayangnya. Kemudian turun dari pohon korma jantan, kemudian naik lagi ke pohon korma betina. Karena korma itu seperti salak dan yang lainnya. Ada yang jantan, ada yang betina. Tidak akan ada panen korma kecuali ada penyerbukan dan pembuahan. Di tempat kita kalau di Jogja, ya contohnya salak. Pohon salak ada jantan, ada betina. Tidak akan ada panen salak pondoh dan yang lain. Kalau tidak ada proses ya, penyerbukan. Maka yulakinunaha ya, mereka para petani kota Madinah mengkawinkan, menyerbukan ya, pohon korma betina bisa maril fuhul dengan menggunakan buah korma atau mayang korma yang jantan. Nah tentu naik, turun, naik lagi. Nah, fitab. Ini satu hal yang capek. Ada buang-buang waktu, ditambah bahaya. Ditambah satu hal yang berbahaya, naik-naik pohon yang tinggi, bahaya. Karena boleh jadi orang yang manjat itu jatuh dari pohon yang jantan atau dari pohon yang beti, eh, pohon yang betina. Falamma maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam melihat susahnya petani, maka Nabi mengatakan seandainya mereka tidak lakukan tentu baik-baik saja. Akhirnya orang tinggalkan kegiatan talqih, kiat kegiatan penyerbukan. Jadilah mereka tidak melakukan penyerbukan. Apa yang terjadi? Fasadat asimartil kasana, Gagal panen koma tahun itu. Ya, dan itu gagal panen kurma. Dan yang menjadi sebab gagal panen adalah ada mutakbir. Karena tidak ada penyerbukan. Malukihat itu sesuatu yang dikawinkan. Ya. Maka wa'adatan dan telah menjadi kebiasaan jika pohon kurma itu tidak tulakkah diserbukan maka dia adalah akan jadi Eh, shison maka dia akan jadi mayang yang rusak yang tidak bisa diambil manfaatnya. Maka akhirnya karena gagal panen tahun itu para petani datang pada Rasul dan menceritakannya. Akhirnya Nabi respon dengan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia, urusan penyerbukan, urusan panen, kalian yang lebih tahu. Perhatikan, Nabi tidak mengatakan antum a'lamu bi ahkami dunyakum. Ya. Nabi tidak mengatakan kalian lebih tahu tentang hukum perkara dunia kalian. Kalau hukum perkara dunia kalian, Nabi yang lebih tahu. Nabi yang lebih tahu hukumnya. Ya, hukum jual beli ini begini, halal ataukah haram? Nah, Nabi yang lebih ngerti. Ya, hukum kemudian uh, makanan semacam ini, olahan makanan semacam ini halal atau haram? Nabi yang lebih tahu. Tapi gimana bikin olahan makanan yang enak? Nah, kalian yang lebih tahu. Gimana kemudian bikin panen yang bagus? Nah, kalian yang lebih tahu. Namun kemudian uh, gimana hukum jual beli kurma? Kapan halal, kapan haram? Nah, Nabi yang lebih tahu. Maka hukum masalah dunia dan agama itu milik Allah Azza wa Jalla. Lakin mayakunu bitajarib akan tetapi yang terjadi yang terwujud berdasarkan eksperimen dan pengalaman, nah itulah yang kembali kepada manusia. Qad yudraku bitajarib maka diketahui berdasarkan pengalaman satu hal yang tidak diketahui oleh yang lain. Maka seandainya Anda minta kepada aku, Semnuzaimin misalnya, supaya aku supaya aku buat kursi, maka enggak tahu gimana cara bikin kursi yang nyaman. Wa anta lautuliba mingka dan seandainya Anda diminta untuk membuat rekaman, boleh jadi Anda tidak tahu. Akan tapi dijumpai ada yang orang yang profesional membuat kursi, profesional membuat alat rekam, Padahal orang tersebut levelnya jauh di bawah Anda dalam ilmu, pengetahuan, dan takwa. Kenapa? Karena dia telah terbiasa ilmu marosah untuk mengerjakan hal itu. Nah, inilah yang diinginkan oleh sang Rasul alaihissalatu wassalam. Bahwasanya masalah keterampilan, masalah profesi, itu kembali kepada kalian. Kalian yang lebih tahu tentangnya. Maka siapa saja yang muhtarifan, dia seorang profesi dalam satu bidang, maka dialah orang yang lebih berilmu dalam bidang tersebut dibandingkan yang lain. Adapun hukum masalah profesi, hukum masalah jualan kursi, hukum masalah e, pembuatan kursi, kapan pembuatan kursi ini halal, kapan haram, ya, ya tentu ya kayunya kalau kalau curian berarti haram, ya, kalau kayu milik sendiri tidak haram, maka hukum masalah ini kembali pada syariat. Syariatlah yang boleh mengatakan ini haram, ini har, ya, hada haram, bahwa haram. Maka yang dikatakan oleh syarat ini haram, maka hukumnya haram. Ketika syarat mengatakan ini halal, maka itu halal. Akan tetapi asina'ah, keterampilan, ya, itu hirfatun adalah satu profesi. Ta'udu ila sani maka konsultasi tentang masalah ini kembali kepada orang yang biasa membuatnya. Oleh karena itu, maka ya, petani kayu, eh, eh, oleh karena itu tukang kayu, dia tahu bagaimanakah mengolah kayu. Akan tetapi ya, pandai besi dia tidak tahu bagaimanakah mengolah kayu. Eh, sebagaimana tukang kayu tidak tahu bagaimanakah mengolah besi. Eh, Walhadat yang ini satu hal yang diketahui oleh tukang besi. Maka setiap orang itu bersama dengan profesinya masing-masing. Itu jika demikian hadis ini, kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian yang dipegangi oleh sebagian orang sekarang di zaman ini, eh, untuk mengatakan Bahasanya jika kita yang lebih tahu tentang urusan dunia kita, maka kita berpandangan bahasanya ekonomi tidak akan beres kecuali pakai riba. Iya, wahina idin maka pada saat itu kita punya ilmu berbeda dengan ilmu syariat. Sehingga kesimpulannya riba itu halal. Maka respon kami ini satu yang tidak benar. Jelasnya kita tidaklah ya, lebih tahu tentang hukum dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau dalam masalah kerajinan dan profesi yang tidak dilakukan oleh sang Rasul Alaihi Wasallam, maka manusia lebih berilmu dibandingkan Nabi dalam masalah itu. Oleh karena itu para petani yang biasa menyerbukkan pohon koma lebih berilmu dibandingkan Rasul dalam masalah talqih, dalam masalah penyerbuan maka berdasarkan sababul wurudnya perkara dan maksud hadis sini, walhamdulillah jelas. Ya, dan bahasanya syariat Allah tidaklah berubah-ubah dan tidaklah berganti-ganti abadan sama sekali. Ya, maka berkenaan dengan antum a'lamu bi umur dunyakum, maka ada dua hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, sababul wurudnya. Kalau kita tahu sababul wurudnya, latar belakang historis Nabi mengatakan hal itu, maka kita akan tahu makna yang benar. Yaitu bahasanya eh, kita manusia lebih tahu tentang apa yang jadi profesi kita dibandingkan Nabi dalam hal yang itu bukan profesinya Nabi. E, kemudian yang kedua, perhatikan yang Nabi katakan adalah kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nabi tidak mengatakan kalian lebih tahu tentang hukum urusan dunia kalian. Bedakan dua kalimat ini. Dengan dua poin ini jelaslah makna yang benar dari hadis ini. Ya, tentang syariat itu tidak berubah dan tidak berganti. Maka sebagian orang berdalih dengan sejumlah tindakan khalifah. Kalau mereka mengatakan sebagian khalifah mengubah hukum syar'i karena kemaslahatan yang dia pandang. Kami tanyakan, hati datangkan. Mereka mengatakan, Umar radhiallahu anhu menetapkan bahasanya talak sekaligus, talak tiga sekaligus itu jatuh tiga. Maka ketetapan Umar ketika seorang suami mengatakan, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Dan maksud dari pengulangan itu adalah penambahan dan bukan takkid. Maka Umar mengatakan, sudah cerai tiga, tidak bisa lagi kembali kepada suami yang pertama. Ya, sampai kemudian nikah dengan lelaki yang lain. Atau seorang saya mengatakan kamu saya talak dengan talak tiga. Ya, maka di zaman Umar, Umar menetapkan itu jatuh tiga. Padahal talak tiga sekaligus di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan dua tahun awal khilafah Umar talak tiga sekaligus jatuhnya satu. Artinya Seandainya ada seorang seorang laki-laki berkata pada istrinya, anti talikun salasan. Kamu saya cerai dengan cerai tiga. Maka di zaman Nabi layak kau ila wahidah. Itu cuma jatuh satu. Nah tatkala orang pada ngobrol, pada poros, ngomong semacam ini. Banyak laki-laki yang tidak berakal ketika itu. Ya. ya, sehingga ngobrol cerai tiga maka katat kala itu banyak di zaman Umar al zaman nasa bima al zamu bi fusahum. Maka Umar paksakan mereka untuk mengikuti apa yang mereka wajibkan terhadap diri mereka sendiri. Mereka mewajibkan dirinya untuk menjatuhkan cara tiga, ya sudah. Ini jatuh tiga. Allah oleh karena itu Umar tetapkan bahasanya cara tiga sekaligus jatuh tiga. Kalau jatuh tiga, sudah. Game over sudah. Ya, rumah tangga itu. Ya, bubar sudah rumah tangga, itu tanpa ampun. Maka ada orang yang mengatakan dan beralasan dengan hal ini mengatakan, ini yang dilakukan oleh Umar, perubahan syariat karena tuntutan ya, sos, eh, realitas sosial. Karena tuntutan keadaan. Ya, bahasa kerennya di, di tempat kita, oh ini karena tuntutan realitas sosial maka realitas sosial itu bisa menasah hukum. Nah. ya, maka realitas sosial kata orang-orang liberal di tempat kita seharusnya itu bisa menasah hukum, menghapus hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Umar. Maka jika Umar uh, kemudian dengan alasan realitas sosial menghapus hukum pernikahan, maka jika realitas sosial iktadat mengharuskan supaya kita menghalalkan riba, ya kita halalkan riba. Demikian juga alasan yang lain. Yang kedua, bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala banyak kasus minum khamar di masa Umar, maka Umar minta saran para sahabat. Umar mengatakan, "Apa pendapat kalian?" Ya, karena minum khamar tidak memiliki hukum had yang baku dari sang Rasul alaihi salatu wasallam. Buktinya juga tadi datangkan seorang peminum khamr di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka orang-orang pun berdiri mendekatinya lantas memukulinya. Ada yang mukul pakai tangan, ada yang mukul pakai ujung kainnya, ada yang memukul pakai sendal dan ada yang memukul pakai jarit, pelepah kurma. Artinya berarti tidak ada ya, bituni hatin muayyan, tidak ada kadar tertentu yang baku. Oleh karena itu maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menentukannya, yaitu hukuman untuk pemilik untuk peminum khamar. Umar minta saran pada para sahabat. Mada nasna apa yang semestinya kita lakukan untuk sebagai hukuman kasus minum khamar. Maka Abdurrahman ibn Auf radhiallahu anhu mengatakan, hukuman had yang paling ringan yaitu kodaf tuduhan zina tanpa bukti adalah 80 kali jambuan. Maka Umar kemudian menetapkan setuju dengan eh, perkataan Abdurrahman bin Auf kemudian menetapkan hukuman peminum khamar 80 kali jambuan. Yang dimaksudkan oleh Abdurrahman bin Auf bahasanya hukuman had yang paling ringan 80 kali jambuan adalah kasus kodaf. Karena hukuman jika seorang itu menuduh orang lain dengan tuduhan zina tanpa bukti adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, gimana jawaban untuk ini dua dalih yang dibawakan oleh orang liberal untuk mengatakan bahasanya ya, realitas sosial bisa dijadikan hujah dan alasan untuk mengubah hukum. Maka kami katakan jawaban dan respon untuk hal di atas maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mengubah hukum syar'i. Akan tetapi dia menambahkan hukuman. Cuma ngasih tambahan hukuman, tidak mengubah hukum syar'i baik dalam kasus talak yang Umar paksakan kepada orang-orang yang mengharuskan dirinya untuk mencerai tiga sekaligus istrinya Demikian juga tidak pula Umar mengubah hukum dalam permasalahan tambahan hukuman untuk peminum khamar. Dan adanya tambahan dalam hukuman, nah itulah yang dituntut oleh maslahat. Maka contoh pembandingnya, contoh yang benar, Anda saat ini, seandainya Anda katakan, tatkala manusia itu asik terjumus dalam riba, fa'usyaddidu alim at-tahrim, maka saya akan sampaikan betapa saya akan keras, saya akan memperkeras hukuman haram untuk mereka. Saya akan memperkeras hukuman haram untuk mereka. Maka kita akan publis kemana-mana hadis Nabi. Bahasanya satu dirham riba. Dan kita katakan itu hadis yang sahih. Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang dalam keadaan dia tahu kalau itu riba lebih berat daripada 36 kali zina. Ya, itu yang kita publis kemana-mana. Ya, meskipun kita menyadari hadis tersebut diperselisihkan ulama. Ya, ada yang mensahihkan, ada yang mentaifkannya. Dan karena orang itu kondisi realitas sosial orang itu demikian asiknya ya, semangatnya untuk riba apa-apa riba ya, ada ungkapan orang itu tidak akan hidup tanpa kredit alias tanpa riba. Orang itu tidak akan punya apa-apa kalau tidak kredit alias tidak riba. Maka meskipun kita tahu ada khilaf yang boleh jadi khilaf yang kuat ya, di antara para ulama hadis tentang status hadis di atas. Maka menimbang hal ini, maka yang kita publis, yang kita sebarluaskan, yang kita share, yang kita galakkan hadis tersebut. Ya, dengan kita tonjolkan ulama yang mensahihkannya. Ya. Ya, biarkan tentang uh, status hadis uh, tersebut di kalangan para ulama itu jadi konsumsi orang-orang terpelajar. Maka ini sikap yang betul. Itu sebagaimana Umar tadi. Ya, sebagaimana sikap Umar. Ya, ada realitas sosial orang minum khamer menggejala kuat. Ya, maka Umar tidak kemudian ngasih ampun, nggak ngasih toleransi. Ya, tidak ngasih toleransi, nambahi hukuman. Sebelumnya cuma 40 kali jambuan, tambah jadi 40 lagi, jadi 80. Dan menurut sebagian ulama, ya, ada hukuman hatdo untuk itu, yaitu 40. Maka kalau pakai sudut pandang Umar, maka kalau pakai sudut pandang ulama yang mengatakan, kalau pendapat Syaikhul Semin, Ya, itu bukan hukuman had. Nah, jumhur ulama mengatakan bahasanya ada hukuman had untuk khamr yaitu 40 kali jambuan. Kalau pakai sudut pandang ini, yang dilakukan oleh Umar adalah menambah hukuman. 40 tetap sebagai hukuman had. Kemudian ada bonus 40. dengan status takzir. Dan penguasa boleh memberikan hukuman takzir. Maka Umar tidak mengubah hukum. Hukumnya tetap pakai sudut pandang ya, ya, jumhur ulama. Hukumnya tetap tetap 40. Cuma ada bonusnya. Ya. Cuma bonus. Umar tuh cuma ngasih bonus. Ya, bukan mengubah gaji pokok. Kan? Ya, tidak mengubah gaji pokok. Cuma kalau kemarin cuma dapat gaji pokok, tidak ada bonus. Ah, zaman Umar ada gaji pokok untuk minum khamar, ya. kemudian ada bonusnya dari bonus tambahannya. Itu bukan pengubahan terhadap pokok. Maka saya akan lebih kencang menjelaskan keharuman ya, e, riba. Karena masyarakat demikian semangat untuk melakukan transaksi riba. Kami katakan hadas sahih. Ini sikap yang betul. Adapun anda katakan tatkala orang itu asik terjumus dalam riba, malah kemudian direspon akan aku halalkan riba untuk mereka. Karena mereka sudah terlanjur cinta setengah mati dengan riba. Fahad ghairus sahihin, maka itu tidak benar. Tidak mengambil inspirasi dari sikap Umar. Wa illa jika tidak demikian. Jika malah demikian. Orang kemudian asik dalam hal yang haram malah dihalalkan niscaya syariat itu jadi bahan mainan. Masing-masing generasi akan menetapkan syariat spesial khusus untuk untuk dirinya. Ya, sedangkan untuk uh, ya, sedangkan kemudian berkenaan dengan talak tiga jatuh tiga, ya, tiga sekaligus pada di zaman Nabi dan Eh, Abu Bakar tidak demikian, maka kita katakan ini kesimpulannya dan sahabat pun tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar. Maka itu menunjukkan tidak ada hukum pasti dalam masalah ini. Tidak ada hukum baku dalam masalah ini. Sehingga sikap yang tepat kita katakan bahasanya tentang talak satu jatuh tiga itu ada di dalamnya ruang untuk istihad penguasa. Istihad penguasa ada ruang. Kalau kemudian penguasa kemudian mau ngambil talak tiga ya, ketika dilaporkan ke pengadilan ada sengketa dijatuhkan satu tidak masalah. Nah, jika berpandangan ini ke orang main-main dengan talak orang gampang gampang ke masalah cerai gampang kemudian bilang talak tiga ya sudah maka kamu pinginnya demikian, ya. talak tiga ya sudah disahkan sebagai talak tiga. Itu kesimpulan yang uh, pas dalam masalah ini. Dan kita kembali kepada ayat tentang ihtina siratal mustaqim. Ihtina siratal mustaqim terletak setelah ia kena butuh wa ia kena sain. Kenapa demikian? Apa hikmah yang bisa kita petik? Jawabannya karena ibadah jika tidak dalam bingkai itar, dalam bingkai siratal mustaqim itu bid'ah namanya. Tidak diterima di sisi Allah. Karena di antara syarat diterimanya ibadah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti Rasul itu tidak akan terwujud kecuali dengan mengikuti siratal mustaqim. karena itu ihtina siratal mustaqim setelah ia kena butuh ia kena setahil. Demikian juga isti'anah. Maka minta tolong kepada Allah akan tapi harus dalam itar, dalam bingkai, dalam frame siratal mustaqim. Babi dengan keterangan ini kita mengetahui bahwa mereka orang-orang yang memiliki kecemburuan yang luar biasa. Memiliki emosi yang sangat kuat. Yang menyebabkan emosi tersebut menyebabkan mereka keluar dari batasan syariat. Lam yaktu isti'anah maka mereka tidaklah melakukan isti'anah sebagaimana semestinya. Karena isti'anah labuta haruslah dia ala wifqi mencocoki siratal mustaqim. Adapun Anda larut bersama diri Anda mengikuti tuntutan emosi tanpa Anda ikat dengan syariat dan akal sehat. Fasik maka yakinlah bahasanya atifah emosi ini, perasaan ini akan menjadi asifah. Akan menjadi ya, angin puting beliau. Akan menjadi angin puting beliau. Fakulu atifa lak tuqayyad bisyari au bil akli fasatuk fasatakunu asifah. Maka emosi kecemburuan terhadap syariat dan sebagainya. Ya, jengkel sekali kenapa syariat di ditelantarkan dan di, di dihina, diinjak-injak dan seterusnya. Manakala tidak diikat perasaan emosi tersebut tidak diikat dengan syariat, tidak diikat dengan akal sehat, maka atifah itu akan jadi asifah. Ya, akan jadi ya, badai, penghancur. Wasayahdus akan terjadi di dalamnya faudo, chaos, kebir akan kekacauan yang sangat besar, khalal azim, ya. kerusakan yang sangat besar, sehingga jadilah bahayanya lebih besar, jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Ya, maka ketika orang itu semangat, Islam diinjak-injak, kemudian eh, Islam tidak dimarginalkan dan seterusnya. Ya, dia jumpai keadaan penguasanya demikian. Maka jika tidak dikendalikan pakai akal sehat, pakai pertimbangan masa, mengikuti e, emosi dan provokasi, nah, maka apa yang terjadi? Ya, revolusi. Ya. Apa yang terjadi? Revolusi. Dan kalau terjadi revolusi, apa yang terjadi? Fawdah kabirah. Itu semua berangkat dari atifah. Semua dari emosi. Berangkat dari ghirah syadidah, cemburu. Ya, cemburu dengan Islam, cemburu dengan kondisi umat Islam, ya, jengkelnya sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Maka maka jika tidak dikendalikan dengan akal sehat dan sebelum akal sehat syariat yang mengatur tentang bagaimanakah pemberontakan dan sebagainya, maka eh, yang akan terjadi adalah revolusi pemberontakan yang ujungnya kekacauan. Siapa yang menderita? Kita sendiri. Dan siapa yang diuntungkan dalam revolusi dan pengulian kekuasaan? Mereka para orang-orang politik juga cuma berganti baju. Cuma berganti baju. Tidak bakalan kemudian penggerak-penggerak di bawah itu, pejuang-pejuang di bawah yang nikmati hasilnya. Namun yang menikmati hasilnya ya, adalah kemudian kutu-kutu loncat. Ya kutu-kutu loncat. Demikian di uh, di semua revolusi yang terjadi. Di pejuang yang ada di akar rumput yang itu yang menggerakkan masa, ya, cuma bisa gigit jari. Ya. Siapakah pemenangnya? Ya, pemenangnya ya temannya juga gitu. Cuma ganti orang, temannya juga ya. Ya, ya temannya yang digulingkan, digantikan dengan yang lainnya itu juga temannya juga. Ya. Demikian realita di semua e, negara yang e, kemudian e, terjadi revolusi yang seringkali berangkat dari emosi. Atifah. Maka atifah jika tidak dikendalikan pakai syariat, pakai ilmu yang benar, e, dalam menyikapi hal-hal semacam ini pakai akal sehat, pertimbangan jauh ke depan, menimbang manakah e, bahasanya maslahat uh, masyarakat jauh harus lebih diutamakan daripada uh, semangat individu, maka atifah akan jadi asifah. Melihat oleh karena itu, maka wajib atas teman-teman yang punya atifah, punya emosi dan kecemburuan tentang nasib agama Allah dan aku mohon kepada Allah Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan kita semua seperti itu. Wajib atas setiap muslim untuk punya cemburu. Ya, wajib punya prihatin dengan kondisi agamanya. Ya, dengan kondisi ya, kaum muslimin. Namun keprihatinan ini ya, itu harus dibatasi. Ya, semangat ini harus dibatasi dengan bagaimana ketuntunan syariat. Dan bagaimanakah ya, apa yang dikatakan adalah akal sehat hatta latakuna hadil atifatu asifah. Supaya atifah itu tidak menjadi asifah. Ya, supaya emosi sesaat itu tidak menjadi badai, penghancur. Ya, bukan hanya diri kita ketika badai itu terjadi. Semua orang akan merasakan dampaknya. Ya. Sehingga di berbagai negara semua orang mengatakan keadaan dulu jauh lebih baik daripada sekarang. Kita ketemu orang Irak, maka mereka bilang, keadaan dulu zaman Saddam Hussein lebih baik daripada sekarang. Kita ketemu orang Mesir beliau, mengatakan masa Husni Mubarak lebih enak daripada sekarang. Orang kita ketemu Libya zaman Muammar Gaddafi eh, lebih enak daripada sekarang. Itu semua hasilnya demikian. Semuanya hasilnya demikian. Dulu ya ya ekonomi sulit, susah, namun keadaan aman. Keadaan aman. Ya, sekarang ya, ya, itu yang kemudian motorot yang mau disingkirkan ya sudah tersingkir, namun sekarang tidak aman. Ya, sekarang tidak aman. Ya, ada jam malam. Ya, jangan tanya kalau orang keluar ba'dal isya. Ya, jangan tanya nanti pulang ataukah tidak orang itu. Itu satu hal yang tidak ada di zaman itu, di zaman itu. Ya, maka wajib di diatur kemudian diikat dengan syariat, diikat dengan akal sehat. Ya. Dan jika demikian, disebutkannya ihtina syaratal mustaqim setelah disebutkannya ibadah dan isti'anah adalah dalam rangka supaya diketahui. Maksudnya ibadah dan isti'anah itu tidak berfaedah sampai diikat dengan siratal mustaqim yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini seorang itu mengadu pada Allah Azza wa Jalla setelah isti'anah, setelah minta tolong untuk e, untuk beribadah, maka dia mengadu kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk padanya jalan yang lurus. Karena dalam ibadah tidak boleh tidak yang pertama harus ikhlas. Ikhlas di sini kita simpulkan dari firman Allah Ta'ala, iya kena butuh. Yang kedua, dalam ibadah harus ada isti'anah. Minta tolong sama Allah. Yutakawa biha. Yang kita mencari kekuatan dengan isti'anah tersebut. Supaya kita kuat untuk beribadah. Dalilnya, wa iyakan nasta'in. Kemudian ibadah itu harus ini syariah. Mengikuti syariah. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Tidak boleh buat-buat sendiri. Dalilnya, lanjutannya ayat ihdinas siratal mustaqim. Karena hakikat siratal mustaqim adalah syariat yang dibawa oleh para rasul wa fima yakhusuna dan khusus untuk kita maka siratal mustaqim adalah syariat yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasarat hadil jumalu thalatha maka jadilah tiga kalimat di ayat ini itu memuat agama ini Islam seluruhnya. Ibadah, isti'anah, kemudian ittiba kemudian lanjutannya ayat siratal ladzina an'amta alaihim jalan yang lurus itulah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat maka Allah jelaskan apa itu siratal mustaqim dengan lanjutannya ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. maka Allah katakan Siratul ladzina Amta alaihim ini ataf bayan untuk Siratul mustaqim. Artinya jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang engkau beri nikmat. Maka di sini kita jumpai rincian setelah global. Dan ya, global kita jumpai pada ihtina Siratul mustaqim. Rincian dan detailnya ada pada ayat selanjutnya Siratul ladzina Amta alaihim. Eh, maka di sini ada faedah bahasanya jiwa manusia jika datang e, kalimat global maka dia akan menunggu-nunggu tata syawab akan menunggu-nunggu datangnya rincian dan penjelasan maka kemudian setelah itu datanglah rincian penjelasan dia waroda datanglah rincian pada jiwa yang memang siap menerima rincian dan merindukannya. Ya. Kemudian di sini terdapat faedah yang kedua yaitu penjelasan tentang ya, bahasanya orang-orang yang Allah beri nikmat itulah orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim. Hmm. Wal khitab lillah dan uh, seruan ditujukan pada Allah. Di anu min hati kaulika ia kana abudu wa ia kana stain. Hmm. Maka di sini an'amta, engkau beri nikmat. Maka ada digunakanlah khitab kata ganti orang kedua. Maka ini seperti ia karena butuh wa ia karena stain. Maka badakta, maka anda mulai dengan batillahi Dengan menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia terbagi menjadi tiga macam. Maka al-an Dan saat inilah datang penjelasannya itu tentang siratul ladzina an'amta alaihim artinya adalah orang-orang yang keberi nikmat yang sempurna yang di dalamnya terdapat nikmat agama dan dunia inilah manusia yang pertama kemudian nanti ada manusia yang kedua orang-orang yang maradub alaihim dan ada orang yang ketiga yaitu ad-dallin yang lebih yang selanjutnya eh, yang yang lebih lanjut akan kita baca di kesempatan yang akan datang. wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah menebarkan sunnah Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 7755331193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 93348887 0852 93348887. Yuk dukung kami Radio Muslim.